ayah ibunda Nabi Muhammad. Beliau adalah hidup di masa fatrah yang Nabi waktu itu belum menjadi utusan. Dan Nabi-Nabi terdahulu tidak diutus untuk mereka. Karena setiap Nabi diutus untuk kaumnya. Setiap Nabi diutus untuk kaumnya Jadi masa fatrah terputusnya wahyu antara Sayyiduna Isa alaihissalam dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita jelaskan. Maka tolong dicermati. Ada sebagian Orang ingin membela ab ayah ibunda Nabi Muhammad tapi dengan hujah yang salah. Ini yang harus perhatikan. Sehingga hujah itu menjadi senjata makan tuan. Hujah itu menjadikan melemahkan akidah kita sendiri. Yaitu yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad diberi oleh Allah mukjizat untuk menghidupkan ayah ibundanya. Itu adalah batil. Jangan didengar. Nabi Muhammad tidak pernah menghidupkan kembali ayah ibundanya untuk bersyahadat. Karena itu riwayat lemah dan tidak bisa dipakai. Bahkan yang punya keyakinan bahasanya Nabi Muhammad menghidupkan ayah ibu, eh, eh, diberi mujizat oleh Allah untuk menghidupkan ayah ibunda kembali. Maka ini keyakinan menghancurkan akidah kita yaitu wa muat mu'adzibina. Ayah ibu Nabi Muhammad selamat di surga dan tidak dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalau keyakinan ini masih ada yang mengatakan bahwasanya bapak ibu Nabi Muhammad dihidupkan oleh Nabi Muhammad Berarti selamatnya bapak ibunya Nabi Muhammad karena dihidupkan oleh Rasulullah. Terus yang lain bagaimana? Masa fatrah yang kita bicarakan panjang lebar jadi tidak berguna. Maka harus mohon maaf biarpun ini ditulis oleh Syekh besar Imam Bayjuri. Para ulama lain menjelaskan ini adalah termasuk bentuk mohon maaf kita tidak mengatakan Imam Bayjuri tersesat. Enggak, tidak Imam Bayjuri, imam fil akidati. Akan tapi dalam bab ini Imam al bayjuri telah memasukkan sesuatu yang dan beliau termasuk mungkin juga nakal kaul. Biarpun itu ditulis oleh Imam Al-Bayjuri. Di saat mensyarai tentang masa fatrah. Tapi harus kita jelaskan masalah akidah. Cukup keyakinan kita bahwasanya ada masa fatrah. Masa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa hambanya kecuali setelah ada utusan dan ayah ibunda Nabi Muhammad, ayah Nabi, ayah Rasulullah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir dan ibunda Nabi Muhammad wafat waktu Nabi Muhammad masih kecil belum jadi nabi. Jadi beliau ada di surga. Seandainya ada orang itu nyembah berhala, kemudian kok mati di masa fatrah atau zaman sekarang ada orang di tengah hutan belantara tidak pernah berurusan dengan berinteraksi dengan orang-orang yang kenal syariat lalu mereka menyembah berhala atau menyembah raja raja mereka selamat mereka karena bahwa makunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Apalagi ayah ibunda Nabi Muhammad sepanjang hidupnya tidak pernah nyembah berhala. Ayah ibunda Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Tidak pernah nyembah berhala. Tidak pernah terbukti dalam sejarah Sayyiduna Abdullah dan Sayyidatuna, ah, Sayyiduna, Sayyidatuna Aminah datang ke Ka'bah lalu tawaf di berhala. Tawaf di Ka'bah iya. Tidak terbukti bahwasanya ayah ibunda Nabi Muhammad nyembah berhala. Dari ini saja sudah luar biasa. Bah, kalau seandainya beliau-beliau nyembah seandainya, ingat kalimat seandainya, ini seandainya tidak terjadi. Kalau seandainya ayah ibunda beliau nyembah berhala, masa fatrah tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada riwayat-riwayat ada satu orang yang dihukum padahal di masa fatrah, hadis ahad tidak bisa bertentangan dengan Al-Qur'an wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengutus siapapun sampai datang utusan Allah Subhanahu wa taala.